Utamanya nikmat mengenal petunjuk yang benar. Nikmat mengenal jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang dengan itu kita akan memberikan perhatian untuk memperbaiki hal-hal yang berhubungan dengan iman kita, yang berhubungan dengan tauhid kita, yang menjadi syarat diterimanya dan dibenarkannya amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam rangka mensyukuri nikmat hidayah Allah Subhanahu wa taala yang demikian agung kita berkumpul pada malam hari ini untuk mengkaji tema yang sangat penting yang berhubungan dengan landasan agama kita yang meskipun mungkin pembahasan tema mengenai masalah tauhid menjauhi perbuatan syirik sudah sangat sering dibicarakan sudah selalu sering untuk dibahas akan tetapi karena ini merupakan perkara yang paling penting dalam agama. Kemudian pada prakteknya sering terjadi pelanggaran. Perkara yang seharusnya ditakutkan, dikhawatirkan oleh seorang muslim akan menimpa dirinya. Karena kita ketahui bersama Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an doa beliau wajnubni wa baniya an na'budal asnam jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah kepada berhala kalau seorang nabi yang mulia yang merupakan imamul hunafa imam panutan dalam sikap tauhid yang tegas seorang nabi yang merupakan khalilullah, kekasih terdekatnya Allah Subhanahu wa taala bersama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang demikian tinggi kedudukan imannya, sempurna dalam mempraktekkan konsekuensi tauhid, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari kesyirikan peribadatan kepada berhala, kalau beliau saja seperti itu sikapnya, maka tentu orang-orang beriman yang tentu imannya tidak sekuat para nabi dan para rasul alaihi wasallam, mestinya lebih mengkhawatirkan lagi dirinya dari penyimpangan-penyimpangan dalam hal yang bisa merusak tauhid tersebut. Barakallahu fikum ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Kita akan membahas tema antara harta dan kecirikan. Sekarang mestinya di awal akan timbul pertanyaan besar, apa hubungannya harta dengan kesyirikan? Apakah demikian besar pengaruh harta sampai bisa membawa kepada kesyirikan? Ini pertanyaan yang akan muncul ketika kita membaca tema tersebut. Dan saya yakin banyak di antara antum yang sudah mengetahui jawabannya atau paling tidak sudah dapat gambaran tentang jawabannya. Alhamdulillah antum di sini mendapatkan siraman ilmu yang cukup bahkan lebih dari cukup dari para ustadz-ustadz sunnah jazahumullahu khairan yang menyampaikan kajian-kajian ilmiah yang bermanfaat di daerah antum ini wa ala ra'sihim yang tentu saja yang paling besar di antara semuanya ya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ustaz kita yang mulia Ustaz Asri Rahmat hafizahullah taala yang tidak cukup yang tidak kurang dalam memberikan bimbingan kepada antum apalagi dalam urusan yang berhubungan dengan tauhid dasar-dasar keimanan. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi mungkin sudah ada gambarannya dalam pikiran kita. Sekedar saja misalnya kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al mal Sesungguhnya Masing-masing umat itu ada fitnahnya. Fitnah sesuatu yang merusak. Termasuk utamanya tentu merusak agama. Dan fitnah bagi umatku adalah harta. Fitnah bagi umatku adalah harta. Coba lihat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menyebutkan salah satu faedah dari firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Munafikun. Dalam surat Al-Munafikun, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan orang-orang munafik, sifat-sifat mereka, di akhir-akhir ayat Allah menutup surat ini dengan firman-Nya Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan Janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan sampai harta yang kamu miliki, kesibukan mengurusnya, anak-anakmu yang kamu cintai secara fitrah, kecintaanmu yang asalnya diperbolehkan ini, jangan membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang rugi. Setelah itu Allah perintahkan wa alfiku infakanlah. Bersedekahlah dengan hartamu dari yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu dan seterusnya sampai di akhir ayat. Beliau menjelaskan kenapa Allah berfirman seperti ini di akhir ayat ini untuk menggambarkan bahwa apa? Orang-orang munafik ditimpa kemunafikan di antara sebab besarnya adalah karena lalai dengan harta dan anak-anak. Jadi ingat, kelalaian sama harta itu bukan merupakan perkara yang sepele. Bukan merupakan perkara yang dianggap remeh. Kerusakan dan pengaruhnya bisa merusak iman. Mendangkalkan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini sangat besar sekali. Makanya kita pernah mendengar juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan yang lainnya yang sampai dijelaskan dalam sebuah tulisan yang khusus oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sangat membuat kita khawatir terhadap agama kita dari fitnah dunia, fitnah harta. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wal jahi lidinihi." Tidaklah dua ekor serigala keraparan. Dua ekor serigala ini sudah merusak, rakus, kelaparan lagi, lebih-lebih sangat rakus. Ketika dua ekor serigala yang rakus kelaparan ini dilepaskan pada seekor kambing. Kira-kira bagaimana nasibnya kambing tersebut? Tidaklah kerusakan yang ditimbulkan oleh dua ekor serigala ini lebih besar dibandingkan dengan dua penyakit yang seperti serigala pada diri manusia yaitu hirsil mar'i alal mali wal jah rakus dan ambisinya manusia terhadap harta dan kedudukan duniawi dalam hal merusak agamanya dalam hal merusak imannya bayangkan dua penyakit buruk yang seperti serigala ini kerusakannya terhadap iman, terhadap agama seseorang lebih besar dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan oleh dua serigala yang lapar tadi dalam hal ketika menerkam, memangsa dan menghabiskan kambing-kambing tersebut. Coba lihat. Ini semua gambaran yang menunjukkan kepada kita bahwa fitnah harta itu demikian besar kelalaian-kelalaian dari mengingat Allah yang sampai pada tingkatan syirik. Sampai pada tingkatan merusak niat. Merusak niat karena harta ini banyak kita dapati fenomenanya meskipun banyak orang-orang yang tidak menyadarinya. Cukuplah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga sangat kita kenal riwayat Bukhari dan Muslim menggambarkan tentang orang yang diperbudak dan menjadi hamba harta yang ketika ketika dia menjadi hamba harta berarti dia telah berpaling dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, Ta'isa Abdul Khamilah in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Celakalah orang-orang yang menjadi budak, menjadi hamba uang emas. Celakalah orang-orang yang menjadi hamba uang perak. Dan celakalah orang-orang yang menjadi hamba perhiasan, pakaian yang indah. Kalau diberikan padanya hal tersebut maka dia pun riloh. Tapi kalau tidak diberikan padanya maka dia pun akan murka. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Kerakusan pada harta ini kalau menimpa seseorang dan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diluruskan, maka itu penyakit seperti ini bisa menjangkiti semua amal perbuatan yang dilakukannya. Semua amal perbuatan yang dilakukannya. Antum pernah dengar satu jenis perbuatan syirik yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang menjelaskan masalah tauhid seperti dalam kitab tauhid tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang beliau buat satu bab khusus setelah menyebutkan bab tentang ria, memamerkan amal perbuatan yang merupakan salah satu jenis kesyirikan, syirik kecil asalnya. Setelah itu beliau membawakan bab khusus yang ini menunjukkan pembahasan ini berbeda dengan ria. Dia lebih rinci. Cakupannya lebih luas. Yaitu pembahasan yang bersifat khusus bagaimana pengaruh harta atau cinta kepada dunia yang bisa merusak amal perbuatan, bahkan bisa menyeret pelakunya sampai kepada tingkatan perbuatan syirik. Nauzubillah min dzalik. Dalam kitab tauhid dicantumkan bab yang khusus, bab minasyirki billahi iradatul insani bi amalihi dunia. Bab termasuk perbuatan syirik kepada Allah orang yang melakukan amalan soleh niatnya untuk urusan dunia, urusan harta dan bukan tujuan mencari keutamaan di akhirat. Termasuk perbuatan syirik. Ini di antara bentuknya banyak yang samar. Yang jelas dalilnya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat, misalnya di antaranya firman Allah dalam surat Hud 15 sampai ke 16. Ayat 15 sampai ke 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha" نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Barang siapa yang menghendaki dengan amal soleh yang dikerjakannya. Menghendaki balasan duniawi dan perhiasannya yaitu harta. Harta benda. Allah berfirman, Nuwafi ilaihi maka kami akan sempurnakan untuk mereka. Balasan amal-amal mereka itu di dunia. Dan mereka tidak dikurangi sama sekali. Akan tetapi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang tidak memiliki bagian di akhirat nanti. Kecuali neraka. Azab neraka. Wahabito dan gugurlah amal-amal yang mereka kerjakan di dunia karena niat yang buruk tadi itu. wabafil dan sia-sialah apa yang mereka telah usahakan di dunia. Coba lihat. Ini menggambarkan dosa perbuatan syirik karena menggugurkan amal. Meskipun kata para ulama, ini asalnya merupakan perbuatan syirik kecil. Tapi kalau lama kelamaan bisa menjadi besar. Dan ingat setiap kita, ya setiap manusia, naudzubillah min dhalik, punya potensi untuk terjerumus ke dalam perbuatan ini. Kenapa? Saya sudah sebutkan tadi. Orang kalau sudah cinta kepada harta secara berlebihan, ini akan menjadikan dia selalu mencari cara agar kecintaannya kepada harta, ambisinya terhadap harta, itu selalu ada meskipun dengan cara-cara yang menyimpang. Contohnya, apa yang digambarkan oleh para ulama tentang ayat ini adalah Ayat ini menggambarkan orang yang beramal soleh. Ketika beramal, dia tidak ingin dipuji. Ketika beramal, dia tidak ingin, ini salah satu bentuknya ya. Dia tidak ingin mendapatkan imbalan harta. Loh, terus bagaimana? Tidak. Dia beramal bahkan diam-diam. Tetapi dengan amalnya, dia meniatkan urusan dunia lainnya. Misalnya dia sedang punya investasi usaha, dia ingin supaya usahanya lancar. Dia sedang membangun rumah, dia ingin supaya bangunan rumahnya baik. Dia ingin sedang menanam di kebun supaya panennya berhasil. Dia ingin supaya keluarganya terjaga kesehatannya dari gangguan-gangguan. Subhanallah, bentuknya samar. Dia bukan orang yang memamerkan amalnya, bukan mencari bayaran dari apa yang dikerjakannya. Sepintas. Tetapi ternyata dia menginginkan dari amal soleh yang dilakukannya tujuan-tujuan yang rendah, tujuan-tujuan dunia yang seharusnya amal soleh yang mulia dijadikan tujuannya sesuatu yang tinggi. Pahala yang kekal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sampai sesamar ini ternyata perbuatan syirik. Bagaimana kemudian kita menganggap kebanyakan dari kita sudah selamat dari perbuatan tersebut. Sementara hal yang dicontohkan ini sangat samar dan ingat kata para ulama diterangkan dalam kitab Fathul Majid, perbuatan atau niat menyimpang seperti ini disebabkan karena kecintaan kepada harta yang berlebihan itu dia bisa lebih berbahaya daripada perbuatan riak memamerkan amal karena dia bisa menimpa mayoritas amal menimpa banyak amal karena kecintaannya sehingga salatnya pun naudzubillah min dzalik diniatkan untuk itu. Puasanya diniatkan untuk itu. Antum tahu yang sering kita lihat contoh yang sangat parah sekali di masyarakat kita, orang bersedekah dengan niat untuk dilipat gandakan uangnya bersedekah 10 juta bulan ini maka tiga bulan berikutnya dijanjikan akan dapat 100 juta. Dia semangat bersedekah bahkan mungkin disembunyikan. Tidak diberitahu kepada orang lain. Tapi iming-iming dalam pikirannya, oh tiga bulan kemudian saya akan dapatkan tambahan yang lebih. Karena dia salah faham dalam memahami perintah Allah Subhanahu wa taala dalam masalah sedekah seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah itu tidak mengurangi harta. Maksudnya, zatnya secara kasat mata jelas berkurang. Tetapi nilainya, manfaat harta tersebut, yang ini merupakan ketetapan yang sesungguhnya di akhirat nanti. Itu yang tidak akan berkurang, bahkan bertambah dan menetap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah oleh karena itulah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah siapapun kita berpotensi untuk ya wal billah terjerumus ke dalam fitnah ini. Karena kecintaan kepada harta itu bukan hanya terjadi pada diri orang-orang yang memiliki harta yang banyak, penghasilan yang lebih. Orang-orang yang penghasilannya sedikit pun kadang-kadang berangan-angan berangan-angan. Bahkan ada yang sampai misalnya pada tingkatan ketika dia telah mempelajari sunnah, menekuni sunnah, dia mengeluhkan kekecewaan. Kenapa setelah saya belajar sunnah, rezeki saya tidak dijadikan luas. Penghasilan saya tidak bertambah juga. Sementara orang-orang yang tidak belajar sunnah justru dibukakan pintu-pintu rezeki dalam urusan dunia. Subhanallah, ini bisa jadi merupakan pemikiran yang keliru, yang menyimpang. Berarti ada apa dia dengan belajar sunnah selama ini? Apa yang diniatkannya? Berarti dia tidak memahami anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah iman Anugerah kebaikan dalam agama itu lebih mulia dari apa yang ada di dunia ini, segala isi dunia dan seisinya. Berarti dia tidak memahami Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan penjagaan iman pada diri hambanya. Bisa jadi hamba tertentu dijadikan kaya, kemudian Allah berikan taufik untuk kebaikan bagi dirinya, disitulah dia mendapatkan kemuliaan. Hamba yang kedua dijadikan miskin yang kemudian Allah berikan taufik untuk dia bersabar terlalu bersangka baik kepada Allah. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kemuliaan bagi dirinya. Makanya, maashirul ikhwa wal akhwat azakumullah. Orang yang beriman, dengan ilmu yang dipelajarinya, dia tahu cara menyikapi harta. bahkan dengan iman yang dimilikinya, dia mengetahui nilai harta itu tidak ada artinya. Orang yang telah mengenal kemanisan iman telah terwujud pada dirinya. Makna doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan perhiasan iman. Orang yang hatinya telah mengenal kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, mengenal Allah itu maha indah dengan perinciannya ketika pengetahuan ini memasuki hatinya meresap ke dalam jiwanya maka di dalam hatinya terdapat satu perhiasan yang sangat indah yaitu perhiasan iman yang mengalahkan apapun yang dianggap paling berharga dan paling bernilai di mata manusia orang-orang yang jahil yaitu berupa perhiasan-perhiasan dunia. Tidak ada nilainya di hadapannya. Makanya kalau seorang hamba telah mencapai keadaan seperti ini, harta itu akan tunduk kepada dirinya. Harta itu dengan izin Allah tidak akan melalaikannya dari mengingat Allah. Harta itu meskipun ada dalam genggamannya tapi tidak akan masuk apalagi menguasai hatinya. Ini di antara taufik besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba ketika dia melalui proses menuntut ilmu, memahami, menundukkan hawa nafsu di jalan Allah, kemudian hatinya yang telah dibersihkan dari kotoran-kotoran nafsu dimasukkan kecintaan yang sesungguhnya, perhiasan yang paling didambakannya yaitu perhiasan iman dengan mengenal kemahindahan nama-nama Allah dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Coba camkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mangkanatid dunya hammahu, farrakallahu alaihi syamlahu, waja'ala faqrahu baina ainaihi, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama jama'allahu alaihi amrahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya ragimah barang siapa yang menjadikan dunia sebagai target tertingginya puncak dari keinginannya maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dijadikan urusannya tidak teratur urusannya tidak mendatangkan kebaikan, pikirannya selalu kalut. Ingat, cinta kepada dunia berlebihan sudah seperti ini musibahnya, malah petakanya. Dijadikan urusannya tidak pernah beres. Dan kefakiran ya, selalu merasa tidak pernah cukup, selalu ada pada hatinya. Tidak pernah jadi orang kaya yang sesungguhnya karena tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Padahal bersamaan dengan itu dunia tidak akan datang kepadanya, rezeki tidak akan diterimanya kecuali sesuai dengan apa yang Allah bagikan tetapkan untuknya. Sementara barang siapa yang menjadikan akhirat niatnya, Allah akan himpunkan urusannya. Allah akan jadi mudahkan dalam setiap urusannya. Waja'ala ginahu fi Kalbihi Allah masukkan rasa cukup yang menjadikan dia orang kaya yang sesungguhnya dalam hatinya. Kemudian apa? Setelah itu dunia datang kepadanya dalam keadaan dunia itu rendah. Dalam pandangannya tidak ada artinya. Subhanallah, orang yang seperti ini biar dia memiliki dunia sebanyak apapun, tidak akan melalaikannya dengan izin Allah. Karena dunia rendah. Tidak punya nilai. Maka makanya inilah kekayaan yang sesungguhnya antum ketahui bersama. Belajar untuk jadi orang kaya sudah ter, supaya tidak terfitnah dengan rendahnya dunia. Ini makna kekayaan yang sesungguhnya yang kita ketahui bersama disebutkan hadis dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Laisal gina an kasratil ardi wa innamal gina gina nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda. Tetapi kekayaan itu adalah kekayaan dalam jiwa, rasa cukup yang ada dalam hati manusia dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Kekayaan harta pada zatnya tidak dipuji sebagaimana kemiskinan tidak punya harta pada zatnya tidak dicela. Ini perlu diperhatikan. Kalau ada hadis yang di situ terkandung permintaan untuk kaya, maka maknanya adalah kaya hati karena itu yang dipuji berhubungan dengan benarnya iman. Sama hadis-hadis yang di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan dari al-fakr kemiskinan. Bukan maksudnya miskin tidak punya harta, tapi maksudnya adalah fakrun nafs, jiwa yang tidak pernah puas karena kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Itu maksudnya. Semua. Ya. Kenapa? Tidak mungkin sesuatu yang tidak dipuji diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin sesuatu yang tidak buruk secara asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Ini orang banyak yang salah paham ketika mereka menyebutkan sampai ya dikait-kaitkan dengan hadis yang palsu, hadis yang sangat lemah. Kadal fakru ayyakuna kufran, hampir-hampir kefakiran menjadi kekafiran. Ini hadis palsu, hadis lemah. Hadis-hadis yang menggambarkan hal-hal yang berhubungan dengan dunia semata-mata seperti ini, itu perlu didudukan karena Harta itu tidak dipuji secara zatnya, dia dipuji ketika digunakan di jalan Allah, tidak melalaikan manusia. Dan tidak hanya fitnahnya itu bisa mengena orang yang punya bagian lebih darinya, sementara dikatakan orang yang tidak punya harta berarti selamat. Tidak, dia pun bisa punya angan-angan yang panjang. Karena orang yang lemah imannya sehingga cinta kepada harta secara berlebihan akan celaka, baik harta itu ada di tangannya maupun tidak. Nauzubillah min dzalik. Sama seperti orang yang diberikan kemiskinan dalam masalah harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga tidak dipuji pada zatnya, dia akan dipuji ketika dia bersabar, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menundukkan hawa nafsu untuk selalu bersabar dalam menghadapi kondisi tersebut. Jadi ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Inilah gambaran tentang fitnah harta dan bagaimana cara menundukannya menurut pemahaman yang diterangkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kita akan teruskan nanti insya Allah setelah salat isya karena sudah waktu azan.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 besarnya dosa perbuatan syirik. Juga tentu yang perlu kita perhatikan kalau fitnah harta atau fitnah dunia, kecintaan kepada dunia yang berlebihan ini menguasai hati, maka ini bisa jadi merupakan sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menghalangi kesempurnaan hidayahnya pada hati manusia tersebut. Bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis kursi firman Allah tentang keburukan perbuatan syirik bahwa Allah berlepas diri dari perbuatan tersebut yakni dia akan meninggalkan hamba tersebut binasa dengan persekutuannya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi ana agna syuraka'i ani syirki faman amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu Aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada persekutuan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, maha sempurna, dan tidak ada satu makhluk pun yang setara dengannya. Makanya tidak butuh dan tidak pantas segala persekutuan baginya. Faman amila amalan, maka barang siapa yang mengamalkan satu amalan, yang di dalamnya dia menyekutukan, aku bersama selainku, mencerikatkan Allah, maka aku akan tinggalkan dia bersama persekutuannya, yakni Allah berlepas diri darinya. Ini ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Perbuatan syirik demikian buruk keadaannya. Dan penyimpangan niat termasuk yang berhubungan dengan harta tadi, dengan cinta dunia tadi, ini sangat besar pengaruhnya dalam melahirkan penyimpangan-penyimpangan niat yang mungkin kita katakan asalnya ya untuk mayoritas kaum muslimin asalnya berupa syirik kecil tapi lama kelamaan akan semakin besar semakin kuat akhirnya semakin merusak tauhid dan iman hamba tersebut naudzubillahi min dzalik Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengingatkan masalah niat Niat itu kehendak hati. Keinginan hati. Hati kalau belum menemukan puncak dari segala tujuannya, maka dia akan menyangka dengan keliru, akan memalingkan keinginannya pada hal-hal yang tampak di hadapannya. Inilah kenapa fitnah dunia itu sangat besar. Karena gemerlapnya terlihat, keindahannya yang palsu menyilaukan mata. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menggambarkan tentang syirik dalam hal niat kehendak. Amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Ingat ini peringatan untuk kita semua. Adapun syirik penyimpangan niat syirik dalam masalah niat dan kehendak tujuan-tujuan beramal manusia itu ibaratnya adalah seperti samudra luas yang tidak bertepi. Antum berenang di tengah samudra yang luas yang tidak ada tepinya. Mau ke sana tidak ada ujungnya, mau ke sini bingung. Sementara kita sendiri sudah hampir tenggelam. Makanya beliau berkata, "Wa qallaman juminhu Tidak sedikit sekali orang yang selamat dari musibah ini. Kehendak hati seperti itu. Makanya saat ini kalau ada orang yang berpikir, ah saya sudah belajar tauhid, saya sudah menamatkan kitab tauhid. Terus dia berpikir dia sudah selamat dari kesyirikan, itu keliru yang sangat besar. Hati manusia kalau dia belum menemukan tambatannya, belum menemukan perhiasannya yang paling didambakannya itu perhiasan iman, mengenal kemahaindahan nama-nama Allah untuk disingkirkan semua perhiasan-perhiasan yang palsu sebelum dia mencapai semua ini niatnya tidak akan bisa tetap tidak akan bisa ikhlas untuk Allah dan hatinya tidak akan bisa stabil pada satu keadaan. Dari sinilah kenapa syaitan itu kalau menyerang dan merusak pertama kali yang diserang apa? Hati manusia dengan menunggangi hawa nafsu. Dan salah satu di antara serangan terbesar yang dilakukannya pada hati untuk memalingkan niatnya, menjurumuskannya ke dalam syirik seperti yang kita contohkan tadi, adalah menyerangannya dengan cinta kepada dunia yang berlebihan. Cinta kepada harta. Hati yang kosong. Jadi ingat, hati manusia itu punya kecenderungan. Semua manusia. Fitrahnya, dia mencari tempat bergantung, tempat bersandar, tempat menambatkan keindahannya. Kalau dia belum bertemu dengan Allah, maka dia akan mencari pada makhluk. Lihat kemilauannya harta, oh berarti ini keindahanku. Pergilah dia di situ. Pada saat ini dia akan terus guncang karena dunia tidak ada yang keindahannya sempurna. Hari ini dia mencintai rumah mewah, besok dia akan berpaling kepada kendaraan. Hari ini dia menghitung uang, besok lagi dia akan mencari perhiasan, besok dia akan ini dan ini. Makanya antum lihat orang yang kalau cinta kepada dunia, harta berlebihan, aneh-aneh yang dikumpulkannya. Tidak ada manfaatnya. Itu menunjukkan hatinya guncang. Karena memang hati itu hanya dijadikan pas, dijadikan tenang, dijadikan stabil ketika dia mengenal penciptanya. Ketika dia telah mengenal penciptanya baru dia temukan, oh inilah keindahanku yang kudambakan selama ini. Inilah perhiasan yang aku cari selama ini. Ketika dia sudah stabil, baru dia akan bisa meluruskan niatnya, tujuannya kepada sesuatu yang paling menghiasi dirinya. Yaitu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Makanya hadis yang saya bacakan tadi, orang yang menjadikan niatnya untuk Allah, untuk akhirat, ketika dunia datang, apakah dunia itu ditinggikan, dimuliakan atau direndahkan? Wa atathu dunya wahya Ketika dunia datang, dunianya rendah. Jadi tidak mungkin menguasai niatnya. Tidak mungkin mendominasi hatinya. Dengan cara seperti ini sebanyak apapun dunia yang dimilikinya tidak akan mempengaruhinya. Sekarang hubungan antara harta dan kesyirikan ini fenomena yang sangat banyak terjadi. Seperti tadi beramal untuk niat-niat penjagaan terhadap hartanya. Penjagaan terhadap investasinya, ladang yang sedang ditanamnya. Ada juga orang yang mengamalkan satu kebaikan ingin dapat imbalan duniawi. Termasuk perbuatan ria adalah salah satu bentuk beramal untuk tujuan dunia. Keinginan hati itu banyak. Karena hati itu sebelum bertemu, saya katakan tadi, dia dalam pencarian. Oh ini keindahan, berpaling lagi ke sini, berpaling lagi ke sini. Sampai dia bertemu perhiasan yang paling didambakannya yaitu perhiasan iman. Makanya, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin azakumullah. Siapapun kita, orang kaya atau orang miskin. Setelah kita belajar Islam, mengenal petunjuk Allah yang indah, mengenal keimanan, harusnya kita melatih diri kita untuk punya selera tinggi. Selera tinggi, selera surga. Kalau kita masih berkutat pada hal-hal yang rendah, maka hati kita tidak akan bisa dijauhkan dari kerendahan. Lihat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah janganlah engkau jadikan dunia harta benda sebagai puncak dari keinginan cita-cita kami dan sebagai puncak dari ilmu pengetahuan kami. Ya, di dalam perjuangan meraih ikhlas kita butuh bersabar melatih diri kita, jiwa kita agar memahami inilah keindahan yang sejati Inilah ketinggian balasan kemuliaan di sisi Allah. Saya pernah jelaskan di salah satu kajian kita, kenapa surga itu ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Surga yang paling tinggi adalah surga yang paling mulia, surga Firdaus. Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus." Fa innahu a'lal jannati wa awsatuha wa saqfuha arsyur rahman. Kalau kalian minta kepada Allah minta surga Firdaus, jangan tanggung-tanggung. Ini melatih selera supaya tinggi. Kenapa kalau untuk urusan dunia selalu cari yang paling tinggi, untuk urusan ketinggian yang hakiki tanggung-tanggung, minta surga Firdaus. Karena itu adalah surga yang paling tinggi dan paling di tengah-tengah atapnya adalah arsnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Kenapa disuruh minta seperti ini? Supaya kita dilatih. Ketinggian itu akan diraih oleh orang-orang yang punya selera tinggi. Kemuliaan itu akan dimudahkan bagi orang-orang yang memang ingin memuliakan dirinya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala waktu menjelaskan perjalanan manusia dalam hal menundukkan hawa nafsunya, mengekang kecintaan kepada dunia kecintaan kepada harta yang berlebihan, meyakinkan kepada dirinya bahwa keindahannya yang hakiki adalah dengan mengenal Robnya, kemudian meluruskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Apa kata beliau? Man tamahat nafsuhu lil umuril aliyati fawajaba 'alaiha ay yashuddaha min mahabbati turukid daniyah. Barang siapa yang telah membisikkan pada dirinya untuk meraih perkara-perkara yang tinggi, balasan-balasan yang tinggi, pada saat itu wajib baginya untuk menutup dirinya dari mencintai perkara-perkara yang rendah. Mencintai perkara-perkara yang rendah. Subhanallah kita sudah tahu bagaimana dunia yang sementara, fitnahnya yang seperti itu, kerendahannya, masih juga kita jadikan dia sebagai tujuan utama. Kenapa kita tidak berusaha membaca Al-Quran yang menjelaskan rendahnya dunia? Untuk kita renungkan agar penyakit hati yang parah ini hilang dari diri kita. Kenapa tidak kita berusaha mempraktekkan ilmu yang telah kita dengarkan bahwa kecintaan kepada Allah adalah yang paling didambakan hati. Artinya, setiap antum membaca satu nama Allah yang maha indah, antum renungkan isinya, baca ayat Al-Quran yang menjelaskannya dengan perenungan, agar hati kita tersentuh dengannya, itu akan membangkitkan kecintaan yang tinggi dan menghindarkan antum dari mencintai hal-hal yang rendah, yaitu mencintai dunia dan seisinya. Ini cara belajar yang benar. Ini cara belajar ikhlas. Ingat, sebelum hati itu punya perhiasan yang paling tinggi, dia akan selalu mengarah kepada perhiasan yang rendah maka selama itu dia tidak mungkin bisa ikhlas. Kenapa ikhlas itu merupakan amal yang paling sulit bagi nafsu? Karena nafsu selalu ingin bagian dan bagiannya selalu perkara dunia. Sebelum dunia bisa ditundukkan menjadi rendah, tidak akan mungkin ikhlas dicapai. Itu kan yang sering kita dengar tentang makna atau ungkapan dari para ulama salaf tentang sulitnya ikhlas. Seperti ucapannya siapa? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ma'alajtu syai'an asyaddu ala nafsi min niyati. Aku tidak pernah berusaha memperbaiki sesuatu yang lebih berat bagi diriku melebihi memperbaiki niat. Dalam ungkapan lain, Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan, "Laisa syai'un ashadda 'ala nafsi min al ikhlas li'annahu laisa laha fihi nasib." Tidak ada satupun yang lebih berat diusahakan oleh diri manusia, oleh jiwa manusia, melebihi keikhlasan. Karena dalam ikhlas itu tidak ada bagian untuk keinginan hawa nafsu. Jadi cinta dunia yang selama ini kita manjakan diri kita dengannya, memperturutkan hawa nafsu yang selalu kita ikutkan keinginannya, ternyata menjadi sumber malapetaka. Menghalangi kita dari niat yang ikhlas yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala berpaling sehingga keadaan hamba tersebut terus terombang-ambing dalam lautan luas yang tidak bertepi tadi yang sangat sedikit orang yang selamat darinya. Nah, inilah akibatnya. Makanya ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah cinta kepada harta yang berlebihan itu dicela dalam agama. Jangan mengangan-angankannya. Jangan membanggakannya. Seseorang yang diberikan kelebihan rezeki ketika dia menyumbang di jalan Allah, hendaknya sumbangan ini tidak menjadikan dia bangga dan sombong. Harusnya dia bersyukur. Allah menundukkan nafsunya, menghindarkan dia dari fitnah harta, dan menyelamatkan dia dari kehinaan. Harusnya dia semakin merendahkan diri. Karena banyak orang-orang yang tidak selamat dari fitnah harta yang sangat dahsyat tersebut. Coba dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang juga kita kenal bersama. Lal faqra akhsha alaikum wa inna ma akhsha an tubsata alaikum dunya kama busitat ala ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan bagi kalian tetapi justru yang aku khawatirkan ketika dibentangkan, diluaskan perbendaraan dunia. Sebagaimana diluaskan kepada orang-orang sebelummu. Sehingga mereka berlomba-lomba mengejarnya. Bersaingan, menghalalkan segala cara untuk mengejarnya. Dan akhirnya dunia itu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan mereka. Makanya tidak ada seorang pun yang pede ketika menghadapi fitnah yang besar ini. Hati kita lemah, sedangkan kilaunya harta itu masih gemerlapnya tinggi. Karena iman kita belum kuat. Tidak boleh seseorang merasa, ah saya bisa menghadapinya. Iman saya sudah kuat, tidak diperbolehkan. Bersandar kepada diri seperti ini merupakan pertanda kebinasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengungkapkan doa, walatakilni ila nafsi ainin. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri, meskipun cuma sekejap mata. Oleh karena itulah, ya kita yang telah memahami jalan ilmu harusnya menjadikan ilmu ini sebagai koreksi diri kita. Ingat, patokannya kalau hati itu belum merasakan keindahan iman menjadikan dambaannya yang tertinggi adalah cinta kepada Allah mengharapkan wajahnya. Belum menjadikan dunia atat huwahiyya ragima ketika datang dalam keadaan hina. Dunia masih diagungkan, masih dimuliakan, masih dijadikan sebagai target berarti iman kita masih banyak rusaknya. Berarti jangan dulu bermimpi untuk meraih ikhlas. Perjuangannya masih harus lebih dipacu lagi. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itulah ini yang merupakan perkara yang mesti diperhatikan oleh orang-orang yang beriman Dunia itu di hadapan kita, saya katakan tadi bukan cuma orang kaya yang terfitnah, orang miskin pun dengan angan-angannya dan keinginannya. Padahal kita ketahui bersama, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan para nabi alaihi mustalatu wassalam mayoritas pengikut mereka adalah duafa ukaumihim orang-orang yang rendah tidak punya harta tidak punya kedudukan di kalangan kaum mereka Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ayat ba'uhu du'afa'uhum am agniya'uhum. Apakah yang menjadi pengikut Nabi ini orang-orang yang lemah di kalangan kaumnya atau orang-orang pembesar? Jawabannya Abu Sufyan apa? Bal du'afa'uhum. Justru yang menjadi pengikut mereka adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang rendah, tidak punya beban karena memang tidak cari harta, tidak cari kedudukan. Yang mereka cari adalah sebab-sebab keridhaan Allah. Tidak ada bebannya. Karena mereka bisa menempatkan dan menilai harta ya dengan penilaian yang pantas seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tidak ditinggikan atau dimuliakan berlebihan. Bal du'afa'uhum kemudian dijawab dan jawaban ini dibenarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam hum atba'ur rusul. Memang mereka itulah pengikut para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Orang-orang yang lemah secara kedudukan dan harta. Di antara para sahabat ada orang yang kaya. Tetapi sama dengan makna ini. Kaya tapi kekayaannya tidak menjadi sesuatu yang melalaikan. Rendah dalam pandangan mereka. Dimiliki di tangannya tidak masuk ke dalam hatinya. Luar biasa. Kalau latihan ini kita bisa gunakan dengan baik dalam upaya menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itulah kita dimudahkan untuk meraih keikhlasan. Ingat, ikhlas itu standarnya adalah ketika hati kita sudah bisa mengutamakan sesuatu lebih daripada yang lain. Sebelum hati kita bisa menjadikan kecintaan kepada Allah lebih daripada yang lainnya, sebelum hati kita belum bisa merendahkan dunia, merendahkan harta dan tidak mengagungkannya berlebihan, maka selama itu pula niat kita akan terus bercabang sampai kita mencapai keadaan mencapai keadaan yang demikian. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah sungguh petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik obat bagi penyakit hati manusia. Sebaik-baik obat bagi penyakit hati manusia. Makanya Al-Qur'an diturunkan sebagai syifaun lima fis sudur, obat bagi penyakit hati. Penyakit hati yang terbesar adalah penyimpangan niat. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk penyakit hati yang paling besar adalah selalu memperturutkan hawa nafsu. Yang diantara wujudnya yang paling besar adalah cinta kepada harta atau kedudukan yang duniawi secara berlebihan. Makanya saya sering mengulangi ucapan yang sangat indah yang diungkapkan atau dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih. Orang yang terpenjara adalah orang yang dipenjara, dihalangi hatinya dari mengenal Robnya, mengenal keindahan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala wal ma'suru man asirahu hawahu dan orang yang terbelenggu adalah orang yang dibelenggu ditawan oleh hawa nafsunya. Inilah inti dari semua kebaikan dalam agama. Inilah cara untuk memudahkan kita menghindari penyimpangan-penyimpangan cinta kepada harta yang berlebihan, penyimpangan dalam masalah niat, perbuatan-perbuatan syirik yang mungkin kita tidak sadari terjadi pada diri sebagian manusia ya karena mengagungkan atau kecintaan kepada harta yang berlebihan atau bertandar kepada perkara-perkara yang bersifat materi lebih daripada penyandaran dirinya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azakumullah inilah kajian atau nasihat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang masalah fitnah harta dan hubungannya dengan kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari segala bentuk fitnah yang nampak maupun tidak nampak senantiasa melindungi kita dengan perlindungannya yang sempurna, menjaga kita dalam kebaikan, memudahkan kita untuk meraih sebab-sebab menuju kesempurnaan iman, menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa merusak iman kita, merusak tauhid kita dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang buruk. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Saya cukupkan untuk kita jawab pertanyaan dari waktu yang tersisa. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Apakah termasuk syirik kecil? Apabila kita berjualan di tempat-tempat kajian dan disibukkan dengan jualan kita waktu kajian dimulai. Ya, tidak sampai dikatakan begitu, orang yang mengenal kemuliaan Islam, ketika ada kajian, dia disibukkan dengan jualannya. Ini muskilah, bahaya besar. Bagaimana mungkin dia akan bisa mendapatkan kemuliaan Islam ketika pada saat itu justru dia memuliakan dan mendahulukan sesuatu yang lain. Jelas ini merupakan kesalahan besar pada diri orang tersebut. Pertama, ya, di tempat-tempat kajian tentu saja dijauhkan jualan dari areal masjid. Dibuat dia jauh dari lingkungan masjid karena dilarangnya hal tersebut. Kemudian orang-orang yang memang diperbolehkan ya, dia mencari nafkah dengan berjualan, tidak ada salahnya. Tapi ingat, orang muslim, ya orang yang beriman mengetahui kemuliaan kita yang tertinggi adalah dengan belajar Islam. Bukan mendahulukan yang lain. Pada waktu setelah selesai pengajian dia menjual jualannya, tidak mengapa. Tapi ketika waktu kajian dia dengarkan ilmu supaya dia dapatkan kemuliaan dan ingat di dalam Al-Qur'an secara khusus kenapa Allah memuji ya dalam surat At-Taubah orang-orang yang tidak dilalaikan dari kesibukan berjual beli dan berdagang dari mengingat Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan dengan perniagaan dan berjual beli dari mengingat Allah. Kenapa dihususkan orang yang berniaga berjual beli? Padahal orang yang di kantor bekerja juga bisa lalai. Orang yang nganggur juga bisa lalai. Orang yang tidur bisa lalai. Kenapa dihususkan mereka ini? Karena berjual beli dan berniaga itu dekat dengan barang. Dekat dengan transaksi uang. Sudah kita bahas tadi, fitnahnya harta itu besar. Jangan dikira ketika jualnya kecil-kecilan berarti lepas dari fitnah. Tidak. Dia dekat dengan barang, hitung-hitungan, keuntungan. Ini fitnah besar bagi manusia. Makanya orang-orang yang diselamatkan dari fitnah ini adalah orang-orang yang pantas dipuji. Karena ini merupakan keutamaan dan kemuliaan yang besar. Amin. Apakah kedudukan hadis kursi Ustaz dan apakah semuanya sahih Hadis kursi itu secara bahasa nisbah kepada al kursi yakni Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Makanya juga bisa disebutkan al-hadisul ilahi, hadis yang dari Allah Subhanahu wa taala yang lafadznya biasanya Rasulullah SAW mengatakan ya kalau Rasulullah SAW kalau Allah Azza wa Jal Allah Subhanahu wa taala berfirman ya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sahabat mengatakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an rabbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dari yang diwahyukan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Hadis kursi secara sanatnya sama dengan hadis yang lain. Ada yang lemah, ada yang sahih. yakni karena hadis itu rawi-rawinya Diteliti kembali ternyata ada hadis yang lemah karena rawinya lemah, ada hadis yang kuat. Ini berlaku untuk semua hadis termasuk hadis kursi. Makanya hadis kursi perlu diteliti. Adapun nanti secara lafadznya dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak disyariatkan atau dijadikan berpahala membaca lafadznya seperti Al-Qur'an. Dia kedudukannya seperti hadis yang lain yang di perlu diteliti dari segi sanatnya, kemudian lafadznya tidak dijadikan bacaan misalnya dalam sholat seperti Al-Quran, itu diantara perbedaan antara hadis kursi dengan dengan Al-Quran. Bagaimana hubungannya ketidak bolehan beribadah dengan tujuan dunia dengan hadis Nabi. Setiap hari dua malaikat turun ke dunia. Malaikat pertama mengatakan tambahkan harta orang yang berinfak hari ini. Malaikat kedua mengatakan hancurkan harta orang yang tidak berinfak hari ini. Masalahnya antum baca terjemahan. Sehingga diartikan dengan arti yang berdasarkan penerjemahnya. Allah Subhanahu apa ini hadis ini berbunyi Doanya malaikat Allahumma a'ti munfiqan salafan wa a'ti mumsikan salafan. Itu lafaznya seperti itu. Ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak ganti. Siapa yang mengatakan ganti di dunia? Kalau semua orang bersedekah, dijanjikan ganti, semua orang akan bersedekah. Karena setiap orang senang sama dunia. Bayangkan, antum bersedekah, sedekah 10 ribu. Bulan depan dapat 100 ribu. Kira-kira tidak mau? Jelas mau. Orang yang berdagang saja capek-capek dapat untung yang kurang. Dia mau. Apalagi langsung bersedekah 100 ribu kemudian tidur di rumah. Berikutnya tahun berikut apa ini bulan berikutnya dapat 1 juta. Ini hitung-hitungan namanya. Ini bukan maknanya. Jadi berikan kepadanya ganti maksudnya ganti kemuliaan di akhirat. Disinilah yang membedakan orang yang beriman atau ciri utama mereka disebutkan dalam Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka mengimani masalah gaib. Hilang hartanya secara kasat mata. Tapi pengetahuannya, keyakinannya, imannya kepada yang gaib. Mengetahui bahwa yang hilang secara kasat mata itu. Akan digantikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat nanti. Ketika Nabi Shallallahu Wasallam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi. Antum tahu kisahnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW menyembelih seekor kambing. Kemudian memerintahkan kepada keluarganya untuk dibagi kepada orang miskin. Setelah Nabi SAW pulang, beliau bertanya, Ma bakiya minha, apa yang tersisa dari daging kambing tersebut? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma baqiya minha ghairu katifiha." Tidak ada yang tersisa, semua sudah dibagikan kecuali tinggal bagian apa ini? Pundaknya. Bagian pundak dari kambing tersebut, bagian lengannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bal bakiyakun kulluha gairu katifiha." Justru sebaliknya, semua tertinggal, semua kekal, semua tetap kecuali bagian pundaknya yang tidak tetap. Mana tetapnya? Hilang sudah ada, sudah dibagi-bagi, sudah dimakan sama orang miskin. Tetapi maksudnya tetap apa? Tetap pahalanya di akhirat. Tetap menjadi tabungan kebaikan. Justru yang tidak diinfakkan ini, yang ada nampak ini, yang tidak tetap. Ini yang tidak akan tetap pahalanya di akhirat karena tidak disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ya ada pertanyaan yang mirip-mirip saya tidak jawab. Apakah termasuk hal yang salah jika saya ingin meningkatkan amal ibadah saya dengan puasa sunnah, salat tahajud dan lain-lain? Dengan niat saya berharap agar Allah Subhanahu wa taala melimpaskan rahmatnya dan karunia-Nya kepada saya sekeluar karunia ini bisa berupa rezeki yang cukup, ketenangan hidup. Bukankah hal-hal tersebut merupakan hal-hal dunia? Masya Allah. Siapa bilang yang yang mengatakan rezeki yang berkah itu dunia? Ketenangan hidup itu dunia. Siapa bilang itu dunia? Yang namanya dunia itu adalah harta semata-mata. Ya Allah berikanlah harta. Bas tidak ada. Berikanlah harta yang engkau berkahi. Yang engkau jadikan aku tidak lalai dari mengingatmu dengannya. Itu baru namanya untuk kepentingan agama. Jadi hal-hal yang mendukung agama itu diperbolehkan. Dan memang dicela Ketika orang itu meminta hanya dunia semata-mata. Sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Di antara manusia ada yang berkata, "Ya Allah, berikanlah kepada kami urusan dunia dan tidak ada bagian baginya di akhirat." Ini sebab turunnya itu berkenaan dengan orang-orang musyrik ya, orang-orang kafir Quraisy ketika mereka itu dulunya ya mereka masih melaksanakan ibadah haji sesuai dengan agama Nabi Ibrahim yang mereka pernah dapatkan itu ketika wukuf di Arafah itu permintaannya dunia-dunia rata-rata. Kalau yang bapaknya pemimpin atau kepala suku dia minta kedudukan seperti bapaknya. Kalau bapaknya itu punya ternak, kekayaan, minta kekayaan seperti bapaknya, dicela. Kemudian Allah memuji orang-orang yang beriman, mereka meminta kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Sekarang pertanyaan tadi, meminta ketenangan hidup. Maksudnya antum ketenangan itu apa? Kalau antum menyangka ketenangan hidup dengan fasilitas berarti salah dari segi permintaannya, salah pemahamannya dan tidak akan dapatkan. Karena ketenangan hidup adalah dengan ketaatan, sedikit atau banyaknya harta. Kemudian pertanyaannya tadi, meminta untuk dilimpahkan rezeki. Siapa yang mengatakan kalau antum dilimpahkan rezeki berarti baik? Korun dilimpahkan rezeki tidak baik, buruk. Fitnahnya harta. Jadi minta itu sesuatu yang jelas-jelas kebaikannya. Jangan meminta dengan keinginan nafsu. Manusia kalau minta selalu pikirnya yang enak-enak, pertimbangan dirinya. Dia tidak tahu Allah itu kan maha sempurna pilihannya. Karena dia maha sempurna ilmunya, tahu akibat dari segala sesuatu. Makanya minta kepada Allah, ya Allah jika engkau anugerahkan kepadaku, anugerahkanlah rezeki yang cukup dan diberkahi, dihindarkan dari fitnahnya. Jika engkau menyempitkan rezekiku, maka jadikanlah aku bisa bertabar untuk menerimanya. Ingat, kita tidak tahu keadaan mana yang terbaik untuk diri kita. Belum tentu kita kaya bisa bersyukur, sebagaimana belum tentu waktu miskin kita bersabar. Orang yang mengeluh saat ini. Penghasilannya pas-pasan. Alhamdulillah pengajian dia masih bisa datangi. Mungkin kalau diberikan lebih, maka dia tidak pernah mengeluhkan lagi hidupnya, tapi tidak pernah datang lagi ke pengajian. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini keadaan yang harusnya kita pertimbangkan dari sisi pertimbangan syariat bukan kita hanya bersandarkan kepada kemauan-kemauan kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal baik bagimu atau kamu menyukai sesuatu padahal buruk bagimu, Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Iya, pertanyaan satu lagi kita baca. ketika saya meninggalkan riba dengan keyakinan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rezeki lain karena saya telah meninggalkan yang haram karena Allah. Apakah amalan saya meninggalkan riba itu termasuk karena niat mengharapkan dunia? Insya Allah tidak. Mudah-mudahan tidak. Antum meninggalkan riba karena yakin Allah Subhanahu wa taala ya akan melimpahkan atau memiliki sebab-sebab penghasilan yang halal yang itu lebih baik bagi manusia. Karena di antara faedah dari menjalankan ketaatan kepada Allah, pintu-pintu rezeki yang halal diperluas. Cuman selalu orang salah memahami makna diperluas. Dia selalu mengartikan diberikan banyak. Tidak. Diberikan sedikit tapi cukup. Berkah. Itu termasuk diperluas rezeki namanya. Jadi termasuk faedah. Kita mengurangi riba, meninggalkan Eh, praktek mencari uang yang haram itu menjadi sebab dibentangkannya pintu-pintu rezeki yang halal. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzangka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni berpaling dari petunjuk Allah dalam masalah halal dan haram, maka dia akan dijadikan sempit penghasilannya. Sempit penghasilannya sehingga dia selalu hanya berputar pada hal-hal yang haram. Berarti kalau kita selalu mengikuti petunjuk Allah, menjadi sebab pintu-pintu rezeki yang halal dimudahkan. Dimudahkan mendapatkannya dan dimudahkan cukup bagi hamba tersebut, dimudahkan untuk dia dihindarkan dari fitnahnya dan dimudahkan dia untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang berkah tersebut. Luar biasa inilah keindahan yang ada yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Kita cukupkan ya karena sudah hampir jam 9. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum bisa terjawab. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin.